Setelah kita sebutkan apa yang diperkenalkan oleh Syekh Al-Bani al Ta'ala dari miqat yang pertama yaitu Dhul Hulaifah yang disebut pula atau dinamakan pula sebagai Wadil Aqiq dengan ciri yang masyhur di sana ada masjid yang bernama Masjid Syajarah dan masyhur pula di tengah masyarakat sekarang dengan dinamakan sebagai Bi'run Ali ya Bi'ru Ali Bir Ali singkatnya jadi Bir Ali Kemudian yang kedua termasuk miqat pula dan ingat tentunya Zulhulaifah atau Wadil Aqiq atau Bir Ali ini dilalui bagi seorang yang hendak berumrah ataupun berhaji jikalau dia lewat melalui arah Madinah. Jikalau dia melalui arah Madinah sehingga dia berihram dengan penduduk ahli Madinah. Yang kedua termasuk miqat pula yaitu wal juhfah sebagai tempat batasan awal pertama kali dia berihram melakukan atau memakai pakaian ihram dengan melakukan talbiyah yaitu daerah yang disebut Al-Juhfah. Al-Juhfah ini qaryatun bainaha wa baina Makkah nahwa nahwa thalathi marahil. Suatu kampung satu desa yang antaranya dengan Mekah berjarak eh, berjarak sekitar tiga marhalah. Tiga marhalah ini kurang lebih sekitar 201 iya, km dari arah Mekah. Tunggu. wa miqatu ahli Syam wa Misra. Juhfa ini merupakan miqatnya penduduk Syam atau orang-orang Mesir. Ya, karena mereka datang dari arah situ. Perjalanan mereka, jalur mereka datang dari arah situ. Ya, sehingga yang lainnya yang lewat ke arah situ atau ke jalur tersebut dia berihram dari mulai Jufah. Demikian pula wa ahlul Madinah aidan ijtaju min at-tariqil Dan dibolehkan pula penduduk Madinah dengan catatan izatazu min tariqil kalau dia melewati jalan yang lain. Ya, kalau penduduk Madinah mereka melewati jalan yang lain bukan melalui Bir Ali atau bukan melalui Dhul Hulaifah tetapi dia melambung atau mencari jalan lain sehingga dia menempuh jalur Juhfah eh, maka dia pun berihram dari Juhfah demikian pula orang-orang Eropa mereka pun datang dari arah Juhfah ini Tanya. Sehingga lihat nanti antum mau lewat mana? Tanya. Yang eh, lewati jalur mana? Maka dari situlah mulai berihram dan melakukan talbiyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hiya miqatu man hajja min nahiyatil maghribi Juhfah adalah miqat sebagai tempat batasan awal mula seseorang melakukan umrah atau haji yaitu man hajja min nahiyatil maghrib bagi seseorang yang berhaji dari arah barat ya orang-orang yang datang dari arah barat Mekah maka dia melalui Jufah mikotnya orang-orang Maghrib ke ahli Syam ومصر وسائر المغرب seperti penduduk Syam demikian pula Mesir dan seluruh negara-negara yang dikategorikan sebagai negara Maghrib ya Al-Maghribi ya, saya kan terkenal tapi nisbahnya kepada Al-Maghribi Tanya. seperti Abu, uh, eh, Ibn Hazm Al-Maghribi ataupun yang lainnya Tanya dari daerah-daerah barat. Maka mereka mikotnya dari Juhfah karena itu merupakan jalur mereka datang menuju Mekah. Wahiyal yaumu kharab. Ya, adapun di hari ini di zaman Syekh Al-Bani Ta'ala Juhfah ini sudah kharab, sudah hancur, punah terusak. Oleh Walihada seorang nasu yuhrimuna qablaha minal makani alladhi yusamma rabiyadhan. Oleh karena itu manusia mereka berihram ya melakukan ihram sebelum juhfah. Ya karena juhfah ini sudah rusak, hancur daerah juhfah ini. Sehingga manusia sekarang ini ini di zaman Syekh ya. Mereka berihram dari tempat sebelumnya Yaitu dari tempat yang dinamakan sebagai daerah Robil Robigon Nama tempat ya. Sebelum sedikit dari arah Jufa Maka di sana ada tempat yang dinamakan Robil Maka dari situlah kebanyakan manusia sekarang ini Melakukan ihramnya sehingga mungkin dipelajari ditanya nanti ya. kalau memang kita mudahnya dari Dzulhulaifah atau Bir Ali ya, cari-cari pengalaman di sana ada waktu mungkin sisa berapa waktu cari mikot-mikot yang lainnya ya sehingga mungkin diberikan kemudahan untuk bisa dari mikot yang lainnya pulang atau mungkin seseorang mau mencoba semua lima mikot ya umroh pertama dari sini, yang kedua dari sana, terus sampai yang kelima dengan semuanya menempuh lima mekot. Tayyib. Yang ketiga termasuk miqat makaniyah, ketentuan tempat seseorang melakukan awal ibadah umrahnya atau haji yaitu kornul manazil daerah yang dikatakan sebagai kornul manazil qarn manazil wa yusamma qarn sa'anid qarn manazil nama lainnya dinamakan pula yaitu qarn sa'anid qarn sa'anid itu nama dari atau nama lain dari qarnul manazil ya karena di tempat situ ya konon ya termasuk ada tempat banjir yang besar, arus air yang besar. Tanya. Qarnul manazil ataupun qarnul sa'alib ini tilqa'a Makkah ala yaumin wa laylah. Tempatnya ini berada di depan Mekah, arah depan Mekah. Bertentangan, berhadapan dengan Mekah dengan jarak kurang lebih sehari semalam. yaumun ala yaumin wa layla. Ya, jaraknya sehari semalam. Wa huwa miqatu ahli Najdin. Dan Qarnul Manazil atau Qarnu Sa'alib ini merupakan miqatnya ahli Najd. Penduduk Najd. Dan termasuk pula kebanyakan jemaah haji eh, dari penjuru dunia mereka melakukan miqat dari arah ini yaitu Kornul Manazil karena banyak dilewati oleh negara-negara yang lainnya. Yang ketiga termasuk miqat makaniyah yaitu wa yalamlam. Yalamlam sebagai miqat yang ketiga. Yalamlam ini maudhi'un ala lailataini min Makkah. Tempat yang kurang lebih jaraknya dari Mekah ini sekitar dua malam. Dua hari dua malam Berarti lebih jauh dari Qarnul Manazil Sehari semalam Dari sini sampai mana? Bali Terus sehari semalam Nah Dua hari dua malam berarti sampai Lombok. Sampai Padang. Dua hari dua malam. Berarti sudah mikot ini. Sudah dikatakan sebagai haram. Dia beri haram ketika memasuki daerah yang disebut lam ini. Bainahuma 30 milan. Antara Mekah dari Yalamlam ini kurang lebih 30 mil ya, sekitar 120 km dari Mekah sekitar itu dan Yalamlam ini miqatu ahli Yaman miqatnya penduduk Yaman menunjukkan Yaman perbatasannya jalur daratnya lewat situ dalam ya, Lam. Ini. Sehingga yang berhaji dari arah Yaman mungkin dia transit ke Yaman kemudian melanjutkan ke Saudi, maka dia melewati ya, Lam maka dari situlah dia berihram, memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Yang keempat wazatu iraqin. Tempat yang dinamakan sebagai Zatu irqin Zatu irqin ini makanun bil badiyati Suatu tempat yang berada di Suatu lembah Suatu Pedalaman Tetapi ini pun sama Telah terjadi kerusakan di tempat tersebut Wahwal hadul fasiru baina Najdin wa Tihama. Zatu ini adalah tempat yang memisahkan hadul fasir tempat yang memisahkan antara Najd dengan Tihama. Ya. Ada cirinya besar Gunung Tihama. Tanya. Bainahu wa baina Makkah arba'una milan. Antara Mekah dengan Zafaydakin ini kurang lebih 40 mil. Ya, lebih jauh dari Yalamlam berarti. Ya kalau Yalamlam hanya 30 mil saja. Tapi kalau Zafaydakin 40 mil. Wa huwa miqatu ahli Iraq. Dan Yalamlam Zafaydakin eh, ini adalah miqatnya penduduk Irak. Dan yang sama arahnya dari arah Irak ini seperti Iran dan yang lainnya mudah-mudahan orang-orang Iran tahun depan nggak boleh haji lagi mudah-mudahan karena sekarang sudah diusir semua diplomat eh, kedubes mereka dari negara Saudi Arabia Demikian pula dari negara-negara Asifatul Hazm ya, Dari negara-negara koalisi Arab Seluruh kedutaan atau diplomat Iran ini diusir Tayyip Negara-negara koalisi Arab enggan untuk bekerjasama dengan Iran Karena sebagai didengkot Syiah Pengacau dunia Tayyip. Sehingga boleh jadi nanti di tahun depan jemaah hajinya pun ditolak. Supaya tidak terjadi keributan lagi, kericuhan lagi. Ini merupakan lima miqat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dari ada mana saja yang seseorang mudah untuk melewatinya dari situlah dia melakukan ihram. Bisa difahami kok? Yang pertama Zulhulaifah Yang kedua Al-Juhfa Yang ketiga Kornul Manazil atau Kornul Sa'arif Yang keempat Yalamlam Dan yang kelima Zatu Irqin Tanya Qala rahimahullah taala nah itu setelah kita mengetahui lima mikot tadi. Ya, intinya supaya masing-masing yang hendak berumrah atau berhaji dia tepat melakukan talbiyahnya. Ya, dan tepat mengenakan pakaian ihramnya sehingga tidak salah, tidak melewati baru dia ingat oh ini ternyata mikotnya Sehingga dipelajari atau ditanyakan mau lewat mana ya dia ketika hendak berumrah ataupun berhaji. Qala Allah ta'ala amruhu sallallahu alaihi wasallam bitamattu. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan haji tamattu. Ini pun sudah disinggung oleh Syekh di awal dalam nasihat beliau rahimallahu taala sehingga beliau tekankan kembali bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan haji tamattu' kita lewati tiga pembagian haji ya, ada tiga ada haji ifrad ada haji qarin dan juga haji tamattu perbedaannya sudah kita sebutkan pula qala Allah taala fa arada al-ihrama kalau seseorang hendak berihram baik itu untuk umrah ataupun berhaji fa'in kana qarinan kalau dia hajinya ini meniatkan haji qarin qad saqal hadiah yang mana ketentuan haji qarin yaitu dia membawa binatang sembelihan dari negerinya dia membawa binatang sembelihan dari negerinya atau dari luar miqat ya, sebelum dia sampai Bir Ali dia sudah beli umpamanya kambingnya atau untanya atau sapinya. Ya. Sehingga yang seperti ini dinamakan haji qarin niatnya karena dia membawa binatang sembelihan. Dan juga apa? Ciri haji qarin, ciri yang lainnya selain dia membawa binatang sembelihan. Ciri lainnya setelah umroh dia tidak tahan setelah umroh dia tahallul tetapi apa? Tetapi dia menunggu sampai datangnya hari tarwiyah. Ya. Menunggu sampai datangnya hari tarwiyah tanggal 8 hijjah Untuk melakukan manasik haji. Qala maka seorang yang berniat untuk haji qarin dengan membawa binatang sembelihan Kemudian dia melakukan umroh. Setelah umroh dia tidak kemana-mana, tetapi tetap memakai pakaian ihram dan menunggu tanggal 8 Dhul Hijjah. Maka dia ucapkan ketika dia sampai ke miqat dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma bihujjatin wa umratin. Dan dia mengatakan atau mengucapkan talbiyah seperti ini. Labbaik Allahumma bihujjatin wa umratin. Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau untuk berhaji dan umrah. Ya, karena haji qarin yaitu haji yang diawali oleh umrah terlebih dahulu. Melakukan satu rangkaian antara umrah dengan haji di bulan haji. Ya. Sehingga ketika antum mau haji qarin tadi ingat cirinya membawa binatang sebelihan. Baik bisa beli tadi di luar miqat atau apa? Kalau pesawat boleh bawa kambing. <laughs> ya, bawa kambing di pesawat untuk ganti. So, iya. Atau mungkin kambing ini khusus dikirim lewat kontainer. Ya. Adapun di pesawat cuma orangnya saja. Ya. Maka apa? Dia lakukan umrah terlebih dahulu. Setibanya di sana sebelum tanggal 8 Zulhijjah atau boleh pula bulan haji yang telah kita sebutkan dari mulai bulan Syawal ya mungkin di awal Syawal atau di pertengahan Syawal dia datang ke sana maka dia akan melakukan umroh terlebih dahulu kemudian menunggu tidak kemana-mana tidak tahallul ya, sampai tanggal 8 tiba Hijjah, sehingga agak lama ya kalau haji korin ini agak lama kecuali antum datangnya apa di awal-awal bulan Dzulhijjah ya sehingga menunggunya ini tidak lama jadi kalau datang di bulan Syawal setelah umroh lumayan waktu agak lama menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, sehingga kalau mau haji qarin dalam jangka waktu yang tidak lama berangkat awal Zulhijjah. Ya berawal berangkat di awal Zulhijjah. Tanya. Al-Muhim sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Maka dia tadi ketika sampai miqat hendaklah dia bertalbiyah dengan lafaz seperti ini. Labbaik Allahumma bihujjatin wa umratin karena dia hendak melakukan dua ibadah sekaligus. Umrah dengan haji. Bisa dipahami talbiyahnya. Ya, binatang tadi ingat membawa binatang sembelihan. Wa illam yasukil hadiah Jikalau dia tidak membawa binatang sembelihan dan ini dinamakan sebagai haji tamatur ya, tidak membawa binatang sembelihan dia, wahwal afdal dan ini yang utama. Yang utama terlebih bagi orang-orang yang jauh yang kesulitan untuk membawa binatang sembelihan ya untuk membawa hadiyu hadaya labba bil umrati wahdaha maka kalau dia meniatkan haji tamattu ketika dia sampai miqat berihram labba dia bertalbiyah mengucapkan talbiyah dengan umroh saja. Berarti apa? Ucapan talbiyahnya labbaik Allahumma umratin Ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau untuk melakukan umroh Kenapa? Karena setelah umroh dia tahallul. Bebas. Setelah tahallul dia bebas menunggu tanggal 8. Tidak seperti korin tadi yang menunggu. Tapi kalau tua ini setelah dia melakukan umroh ya sebelum tanggal 8 maka dia tahallul cukur rambut kemudian dia bebas. Ya, menunggu tanggal 8 nanti. Tanya. Itu bedanya dengan qarin. Sehingga faqala labbaik Allahumma bi umrati. Ini lafaz talbiyahnya karena dia tidak melakukan umrah dahulu terpisah ya, dari haji. Dipisahnya dengan apa? Dipisahnya dengan tahallul ya, dengan cukur rambut setelah berumrah. Ya, sehingga cukur rambutnya dua kali kalau tamat tuh ini. Satu kali untuk melakukan umrahnya dan dua kalinya itu ketika selesai dari hajinya. Hmm. Fa in kana labba bil wahdahu fasakhahu wa ja'alahu umratan li amri Nabi sallallahu Maka jikalau dia labba bil haji bertalbiyah dengan haji wahdahu semata berarti apa? Kalau bertalbiyah dengan haji semata la Allahumma bihajjin Disebut haji apa? Hah? Ada tiga macam haji. Dia Dia cuma dengan haji saja, tidak dengan umroh. Haji apa? Haji ifrad namanya. Ya, mufrad cuma haji stop. Haji doa. Ini haji saja. Maka dikatakan haji ifrad ya karena tidak melakukan umrah. Tayyib. Maka ketika seseorang melakukan talbiyah, baika Allahumma bihajjin sampai situ fasakhahu hendaklah dia meleburnya, membatalkannya, ja'alahu umratan dan dia menjadikan umrah. Ya. Ketika seseorang meniatkan hanya haji semata, maka hendaklah dia menghapusnya dan menjadikannya umrah saja. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW untuk itu, untuk melakukan umroh terlebih dahulu. Jangan langsung haji, jangan ifrod kalau bisa. Ya. Kecuali mepet datangnya, ya, kecuali datang mepetnya, atau kecuali mepet datangnya apa? Dia datang umumnya tanggal 8 sudah tidak bisa melakukan umroh dulu. Ya. Dia melakukan apa? Langsung manasikil haji. Tunggu sehingga jikalau masih ada kesempatan untuk melakukan umroh, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan umroh dahulu, yaitu dengan mengcancel, menjadikan niatnya untuk tamattu, ya, haji tamattu itu melakukan umroh terlebih dahulu. Wa qawluhu Nabi SAW mengatakan dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah umroh masuk ke dalam rangkaian haji sampai hari kiamat nanti. Ya, jadi umroh masuk dalam rangkaian haji sampai hari kiamat. Imma tamattu atau qarin. Kenapa? Karena bergandengan. Umroh dahulu kemudian haji. Ya, imma tamattu atau qarin. Tetapi qarin eh, tamattu itu lebih afdal, lebih utama. Ya, tamattu lebih utama meskipun sama-sama dengan qarin dengan adanya ya, umroh terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk tabattu. Wasyabaka sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Kemudian Rasulullah SAW menganyamkan jari jemarinya, menunjukkan bahwasanya umroh dengan haji telah menyatu sebagai satu rangkaian ibadah sampai hari kiamat nanti. Dalam hadis Jabir di Sahih Muslim. Demikian pula wa Sabda Nabi SAW, Ya ala Muhammad, Ya ala, ya ala Muhammadin, Man hajja minkum, yuhilla bi umratin bi hajjatin. Wahai keluarga Muhammad, bisa juga diartikan al ini sebagai umat atau keluarga. Wahai umat Muhammad, barang siapa yang berhaji di antara kalian, maka hendaklah dia yuhil. Ya, yuhil ini mengeraskan talbiyah, hendaklah dia mengeraskan talbiyahnya ketika sampai miqat yaitu dengan umrah sekaligus dengan haji. Ya umrah fi hajjati dalam berhaji. Jadi ya, barang siapa yang dia melakukan haji, maka hendaklah dia bertalbiyah ya, mengeraskan talbiyah dengan umrah terlebih dahulu ketika hendak melakukan haji. Menunjukkan ya, perintah Rasulullah SAW untuk tur, ia berumrah terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah dalam Musnad Ahmad. Wahada huwa tamattu' bil umrati ila al-hajj. Maka ini yang dinamakan tamattu dengan umrah ketika melakukan haji ya. jadi melakukan umrah terlebih dahulu kemudian bebas ya dengan tahallul cukur rambut setelah itu sudah tinggal menanti hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan umrah mudah ya ya umrah mudah ya antum sampai ke mikot tadi bertalbiyah berarti labbaik Allahumma bi umratin semata ya bi umratin semata karena hendak melakukan tamattu. Beda dengan qarin bi umratin wa hajjatin. Tapi kalau tamattu bi umratin saja. Ya. Setelah antum mikot tadi sampai ke mikot melakukan atau mengucapkan talbiyah tadi, labaikallahumma bi umratin. Kemudian masuk ke Mekah tawaf, dia melakukan tawaf kudung tujuh kali putaran. Tayyib dengan ketentuan yang telah disebutkan atau yang akan disebutkan nanti ya tujuh kali dari arah kiri Ka'bah. Kemudian setelah itu sholat dua rakaat di belakang makam yang sudah kita sebutkan di belakang gambar tadi yang hitam. Ya. Setelah itu minum air eh, zam-zam. Dan setelah itu menuju sofa dan marwah yang melakukan sa'i tujuh kali ya, dimulai dari sofa ke marwah itu dihitung satu kali terus ya, balik lagi dari sofa ke marwah diikuti dihitung satu kali balik lagi ke sofa hitung dua kali sehingga berakhir di mana berakhir di marwah ya, berakhir di marwah Ingat-ingat tadi, bukan berarti satu kali ini bolak-balik. Sofa marwah sofa, tidak. Tapi sofa Marwah itu satu kali. Ya balik lagi ke sofa dua kali. Terus seperti itu. Ya, jadi tidak dihitung sekali ini bolak-balik ini. Ya, tapi sekali ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh berarti ke Marwah. Tanya. Setelah selesai melakukan ya, syai di Marwah tujuh kali berdoa, kemudian dia datang ke tempat cukur tahallul. Ya, selesai itu mudah untuk melakukan umroh, ya, tidak sulit. Berbeda nanti dengan haji dengan ditambah rangkaian-rangkaian yang akan disebutkan oleh Syekh ya datang ke Arafah, ke Mina dan yang lainnya. Wallahu taala alam bismillah Subhanallahi wa syekh asyhadu an la ilaha